Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Naam Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatul alaih al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Eh, Sulaiman. Sulaiman bin Al-Asy'ath As-Sistani. Naam, Sulaiman ibn Al-Asy'ath As-Sistani rahimatullah alaih. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya di sini? Abdullah Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum masih seputar mengenai Al-Qur'an kalamullah khairu makhluqin. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah bukan makhluk. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wasairul kutubil munazzalati 'alal anbiya kulluha kalamullah jalla wa ala. Dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi seluruhnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dan diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Ingat-ingat ya, Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya kalamullah atau bukan? Kalamullah. Di antaranya Al-Qur'anul Karim ini juga kalamullah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa kemarin? Sifat kalam. Perhatikan baik-baik. Sifat kalam. Maksudnya kalamnya bagaimana? Kalamnya itu sifat kalam itu datinya Allah Ta'ala berbicara ataukah tidak bicara tetap disifati sifat kalam. Paham maksudnya ya? Tapi kalau dilihat per individu kalam, terbaru enggak? Terbarunya tajaddad. Nah, qadimun naw' hadithul ahad. Paham itu ya? Jenisnya itu tidak dahulu. Tapi apa? Per individu kalam itu terbaharui. Apa maksudnya terbaru itu? Ketika Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Musa as, sama enggak ketika bicara dengan Nabi Muhammad? Sama enggak? Bicaranya sama enggak? Antum? Sama? Allah Taala ketika bicara dengan Nabi Musa AS kemudian ketika Allah Taala bicara dengan Nabi Muhammad sama nggak pembicaraannya? Eh? Nggak sama ya, nggak sama. Karena apa? Karena kalamullah jalla wa kalamnya Allah Subhanahu wa taala dilihat dari per individu kalam itu ya tajaddad, terbaharui sesuai dengan apa kehendak Allah taala. Paham itu ya? Oleh karena itu Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil itu semuanya kalamullah atau bukan? Tapi apakah bahasanya sama? Tidak, tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama-sama kalamullahi jalla wa ala. Naam, kita lihat berikutnya. Alladhi huwa a'dhamuha yang mana Al-Qur'an Karim adalah yang paling agungnya, yang paling besarnya. Alladhi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha. Yang Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pengawas terhadap kitab-kitab yang lainnya. Fahuwa kalamuhu jalla wa ala haqiqatan la majazan. Maka Al-Qur'anul Karim itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat bukan majaz. Jadi bukan bukan meminjam kata itu bukan. Paham itu ya? Nam Zaidun kal asadi. Z seperti singa. Apanya yang seperti singa itu? Apanya Khalid? Wajahnya? Apanya? Keberaniannya. Jadi Z itu keberaniannya seperti singa. Nah, itu kan sebagian orang mengatakan itu majaz. Tapi sudah kita lewati ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwasannya laisa fil Qur'an wala fis sunnah wala fil lughatil Arab majazun. Tidak ada majaz dalam bahasa Arab, tidak pula dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah yang ada itu ada uslubun min asalibil Arab. Yang ada itu gaya bahasa orang Arab. Itu pendapat yang kuat. Na'am barakallahu fikum. Munazzalun minhu ghairu makhluqin. Al-Qur'an diturunkan dari Allah bukan makhluk. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Al-Qur'an makhluk atau bukan? bukan makhluk. Kalamullah jalla wa ala. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa yusarrihuna bihadza. Ini adalah keyakinannya ahli sunnah wal jamaah dan mereka terang-terangan dengan ini. Sekarang Pak Edi sekarang Pak Edi Al-Qur'anul Karim yang kita baca tiap hari itu kan bisa dikatakan mushaf gitu ya. Ada kertasnya, sampulnya, tintanya, lembaran-lembarannya. Sampul, tinta, kertasnya itu makhluk atau bukan? Sampulnya, kertasnya, tinta-tintanya itu makhluk bukan? Dipahami baik ya? Kertasnya yang kita bolak-balik ini ada kertasnya itu ya. Tintanya yang kita lihat ada tintanya itu. Kemudian sampulnya. Itu makhluk bukan? Sampulnya <laughs> makhluk bukan? Yang kita ya dah. Sekarang yang kita baca dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang kita baca ini Kalamullah bukan? Kalamullah. Kalau kertasnya sampulnya kita bolak-balik itu makhluk atau bukan? Makhluk. Satu keliru ya. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk, sampulnya makhluk, jilitan-jilitannya itu ada mungkin sebagiannya ada benang-benangnya itu makhluk semuanya. Tapi yang dibaca makhluk atau kalamullah ah Yusuf? Kalamullah ya azza wa jal Fasautu sautul qari fal kalamu kalamul bari. Suara-suara yang baca, kalam yang dibaca adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal muslimuna fi zaman as-sahabah laisa 'indahum syakkun fi hadza. Kaum muslimin di zaman para sahabat enggak ada keraguan sedikit pun dalam masalah ini. Wa innama lamma dhaharatil tu Perhatikan baik-baik pertanyaan nyusul. Adapun tatkala muncul pemikiran Jahmiyah, siapa pentolannya Jahmiyah ini siapa? Antum Jahm Sofwan Jahmiyah karena nisbahnya kepada Jahm Sofwan Dia yang menyebarkan ilmu pemikiran apa? Pemikiran sesat ini. Dia mengambil ilmu dari siapa? Jahm Sofwan mengambil ilmu dari Ja'ad Dirham. Ja'ad Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bersamaan, Bayan bersamaan mengambil ilmunya dari Santai aja Asif. Ayo, bismillah. Bersama? Labib apa Antum? Siapa? Antum? Antum? Talut? Jangan pakai e, enggak ada e-nya. Talut bin Ustaz khair insyaallah, khair insyaallah. Antum, antum. Naam Hasan. Talut bin Ukhtil Labid Ibnu al aqsam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya sumbernya ilmunya dari orang Yahud. Perhatikan baik-baik ini PR untuk antum hafalan silsilahnya Jahmiyah dari mana dari mana dari mana sampai ujung-ujungnya ketemu tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar mengulang-ulang karena yang namanya pelajaran seperti ini. Nam kullama takarrar apa? Takarrar. Semakin diulang-ulang pelajaran semakin melekat seharusnya. Paham ya? Seharusnya seperti itu. Nah, Seharusnya semakin diulang-ulang semakin apa? Melekat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jahmiyah silsilah sudah kita lewati. Jahmul Safwan, siapa yang membunuh dia meninggal sembelih dibunuh juga. Siapa yang membunuh yang membunuh Jamis Safwan kemarin antum? Ya, Khalid. Hah? Wah, jangan keliru. Ada yang bunuh lain lagi Khalid tuh yang dibunuh lain lagi. Ini sekarang pertanyaan Jamis Safwan. Siapa yang membunuhnya? Antum? Antum? Awas. Wallahu la alam la ba'as khair insyaallah. Antum? Antum? Amrul Minin. Siapa namanya? Antum? Antum, antum, antum. Ewa, sama. Ya, Salim Ibnu Ahwaz. Ya, Salim bin Ahwaz. Paham ya? Jangan main-main, perhatikan baik-baik. Salam bin Ahwaz. Nah, itu nah barakallahu fikum yang membunuhnya. Kalau tidak salah itu Amirul Khurasan. Jadi Salam Ibnul Ahwaz. Naam, Salam bin Ahwaz itu ada tidak enggak mudah ngapalnya. Salam Salmun, Salam bin Ahwaz. Berarti ya? Kemudian yang membunuh Ja'ad bin Dirham siapa? Khalid bin Ayo antum belum tercatat. Antum? Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nah, barakallahu fiikum Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dibunuhnya kisahnya ketika apa? Idul Adha. Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi waktu itu kejadiannya ketika Idul Adha, Khalid bin Abdullah al Qasri ini naik ke mimbar. Kemudian memerintahkan kepada segenap masyarakatnya, "Dhuhu dhahayakum, sembelihlah sembelihan kalian." Karena sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Benar. Setelah beliau turun mimbarnya, na barakallahu fikum, langsung Ja'ad bin Dirham sembelih. Kenapa? Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Karena orang ini, Ja'ad bin Dirham ini, dia berpendapat bahwasanya Allah taala tidak menjadikan Nabi Musa seorang tidak menjadikan Nabi Ibrahim seorang kekasih dan tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Turun dari mimbar sembelihlah Ja'ad bin Dirham tadi itu. Apa itu ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa qalu al-Qur'an makhluqun. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Yang terakhir, wa kadzalika lamma dhaharatil mu'tasilatu wal asy'ariyah wa mustaqa wal mustaqqatuhum. Kemudian tatkala muncul pemikiran Mu'tazilah wal Asy'ariyah dan pecahan-pecahan dari mereka. Mu'tazilah, siapa pemimpinnya antum? Nah barakallahu fikum. Ayo antum lagi. Hah? Ahsan. Keliru tapi ya. Nah, barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik. Eh, Ma'bad al-Juhani itu siapa? Ma'bad al-Juhani itu pemimpin siapa antum? Qadariyah. Jadi campur aduk. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mu'tazilah siapa? Eh, Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Pandai bicara tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Paham ya? ditemani juga dengan temannya siapa temannya? Amr bin Ubaid Asy'ariyah nisbah kepada siapa? Penisbahan mereka kepada Abu Hasan Asy'ari walaupun sebenarnya beliau sendiri tarajuk dan juga taubat dari pemikiran tersebut di akhir hayatnya sehingga beliau menulis sebuah kitab namanya ibanah nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum liman yuhibbuhu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin